Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa hawla wa quwata illa billah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli وسدد به لساني واهدي قلبي بجاه النبي وصحبه والآل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف ketika ويكتب أبد الأبدين دهر الداهرين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni muamalatika. Allahumma arzuqna tauba qabla al-maut wa syahada inda al-maut wal jannata ba'da al-maut walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami cintai dan kami muliakan segenap para perindu majelis, perindu majelis ilmu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para pendengar radioku, live radio, tidak, Oh, masih off ya. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan rutinan kita, kita pada malam hari ini sudah memasuki malam kedua daripada bulan Rabiul Awal. Maka sebagai mukaddimah kita akan membahas sedikit tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, khususnya yang berhubungan dengan bulan ini. Bahwa bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal ini adalah salah satu daripada bulan yang sangat mulia yang dimuliakan oleh Islam. Bahkan lebih unik daripada bulan yang lain. Karena bulan Rabiul Awal ini mulia karena ada nabi lahir di dalamnya. Jadi kemuliaan bulan Maulid ini dikarenakan berhubungan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak ulama yang mengeluarkan pendapat, kenapa sih Nabi Muhammad itu tidak lahir di bulan Ramadan saja? Bulan Ramadan kan bulan mulia. Atau kenapa nggak lahir di bulan Sya'ban? Karena Sya'ban itu adalah bulannya Nabi. Rajab Syahrullah, wa sya'ban syahri wa ramadan syahru um ummati rajab adalah bulannya Allah sya'ban adalah bulanku dan ramadan adalah bulan umatku kenapa enggak ada lahir di bulan sya'ban aja atau enggak di bulan rajab atau di bulan ramadan bulan mulia nabi orang mulia kenapa enggak lahir bulan ramadan saja kenapa harus lahir di bulan rabiul awal padahal di di saat tersebut Rabiul Awal itu bulan yang biasa saja. Enggak ada yang istimewa. Tapi kalau Allah lahirkan dengan Rabiul Awal, maka kata ulama, kenapa Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, enggak lahir di bulan lain? Karena Allah ingin menunjukkan Allah ingin menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia dengan sendirinya. Mulia dengan zatnya Nabi, bukan karena faktor lain. Beda kalau misalkan Nabi itu lahir di bulan Ramadan, maka akan muncul dugaan, akan muncul omongan, oh Nabi itu mulia karena lahir di bulan Ramadan. Oh Nabi itu mulia karena Nabi itu lahir di bulan haram. Oh Nabi itu mulia karena Nabi itu lahir di bulan haji misalnya. Tapi tidak. Nabi mulia bukan karena faktor bulan. Karena memang ada beberapa suku kalau lahir di bulan ini nanti bakal ketiban rezeki. Kalau lahir di bulan ini nanti jodohnya cakep. Kalau lahir di bulan ini nanti rezekinya seret. Kalau lahir bulan ini jadi pejabat. Ada beberapa suku yang pemahamannya seperti itu. Nah nanti kalau misalkan Nabi lahir bulan Ramadan nanti dikira oleh sebagian kaum yang nggak ada cinta sama Nabi, oh Nabi itu mulia ya karena lahir di bulan Ramadan. Ternyata tidak. Nabi lahir bulan Rabiul Awal, justru bulan Rabiul Awal yang awalnya itu biasa saja, bulan Rabiul Awal itu nggak ada yang istimewa. Gara-gara lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi mulia bulan Rabiul Awal, Masya Allah. Orang jadi kenal semua bulan Rabiul Awal. Seperti bulan kalau bulan Masehi bulan Agustus atau bulan apa? Hari Kartini itu bulan berapa itu? April. Awalnya orang April enggak biasa saja. Tapi begitu Kartini lahir ya, apa wafat? Lahir di bulan April jadi mulia ada peringatan Hari Kartini atau hari lahir Pancasila bulan berapa? Hah? Bulan Juni. Juni, hari lahir Pancasila. Kalau seandainya Pancasila nggak dicetuskan di bulan Juni, tentu biasa saja bulan Juni ini. Atau hari kemerdekaan Indonesia, bulan berapa Agustus? Seandainya Indonesia nggak merdeka di bulan Agustus, maka biasa saja bulan Agustus, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang ditunggu-tunggu, ya. Nah, cuman karena sudah merdeka tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 tanggal merah. Tanggal 1 itu kita udah planning. Nanti tanggal 17 nih kita kemana nih? Oh liburnya ke pantai, ke kakap. Oh liburnya ke ke ini. Oh liburnya ke sana, ke sini. Padahal masih 17 hari lah. Udah senang. Udah merasakan kesenangan. Sama dengan murid Nabi. Jadi hari, dari sekarang nih kita harus sudah ada planning. Sudah harus memikirkan. Ini 12 Rabiul Awal hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita harus melakukan apa? Nah, begitu. Jadi semua yang berhubungan dengan Nabi itu mulia. Bulan Rabiul Awal yang tidak mulia yang biasa saja gara-gara berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW ada hubungan dengan Nabi yaitu lahirnya Nabi di bulan itu sehingga bulan tersebut jadi muli mulia. Jadi siapapun yang berhubungan dengan Nabi, ada hubungan dengan Nabi dia pasti mulia. Sahabat, kenapa sahabat itu mulia? Karena mereka berhubungan dengan Nabi, melihat wajah Nabi ketika masih hidup, berjuang bersama Nabi, susah senang sama Nabi sehingga mereka muli mulia. Jadi semua yang berhubungan dengan Nabi di antaranya yang berhubungan baik secara nasabnya, yang berhubungan secara nasab nih, ini kemuliaan yang luar biasa. Yang tidak dipinta oleh kita. Gak pernah minta, ya Allah kalau aku lahir tolong jadikan aku cucu Nabi. Tapi Allah ngasih. Makanya harus bersyukur, harus disyukuri. Yang mempunyai darah Nabi di dalam tubuhnya. Nah kita ini terlahir bukan dari darah Nabi. Bukan cucu Nabi. Bagaimana? Apakah kita harus hasut? Oh tidak. Allah kasih kemuliaan lain. Jika engkau mencintai mereka, mencintai orang-orang yang ada darah Nabi di dalam tubuhnya, maka engkau pun akan mendapatkan kemuliaan yang sama. Engkau akan mendapatkan martabat yang sama, kedudukan yang sama karena engkau mencintai mencintai mereka. Dan kita pun harus berusaha menyusul kalau ini berhubung dengan Nabi karena ada darah Nabi di dalam tubuhnya, maka kita jangan sampai ketinggalan dong. Kita juga harus berusaha dekat dengan Nabi. Bagaimana caranya? Tentu kita nggak bisa tukar darah. Maka kita berhubungan dengan Nabi dengan apapun yang bisa menyebabkan kita tersambung dengan Nabi. Seperti apa? Solawat. Jadi dekat dengan Nabi nggak mesti harus jadi cucu Nabi, tidak. Ini kemuliaan yang luar biasa. Tapi kita yang lahir bukan cucu Nabi ada cara lain. Satu, memperbanyak solawat. Solawat itu bisa mendekatkan kita dengan nah, Nabi. Yang kedua, berdakwah. Ah, berdakwah. Karena berdakwah ini melanjutkan estafet lisan Nabi, estafet perjuangan lisan Nabi. Dakwah itu menyenangkan hati Nabi. Maka Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi Sahibul Maulid mengatakan apa? Tidak ada perbuatan yang sangat menyenangkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdakwah itu menyenangkan hati Nabi. Berdakwah dengan apa yang kita miliki. Yang punya ilmu dakwah dengan ilmunya. Yang belum punya ilmu ya berarti belajar. Ya. Yang sudah sudah sepuh mungkin nggak ada waktu untuk belajar <laughs> berdakwah dengan apa yang dia miliki dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan ide-idenya, dengan gagasan-gagasannya, dengan terobosan-terobosannya, dengan skillnya, dengan kemampuannya. Tujuannya satu untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi kita hadir di sini di samping kita mempelajari ilmu, niatkan juga hadir itu untuk menyenangkan hati Nabi. hati Nabi. Ketika kita niat untuk menyenangkan hati Nabi, maka insya Allah paham nggak paham Nabi senang sama kita. Kadang kan ada niat hadir majelis ilmu, masya Allah. Tapi begitu datang majelis taklimnya susah. Oh males lah, anak hadir nggak paham-paham. Oh jangan. Niatkan juga untuk menyenangkan hati Nabi. Kamu datang dapat ilmu, alhamdulillah. Misalkan, misalkan nggak dapat ilmu, tapi kamu sudah menyenangkan hati nah, hati Nabi. Duduk kita di sini itu sudah menyenangkan hati Nabi. Apa buktinya? Ada cerita Al-Habib Ali bin, bin Muhammad al Habsi di dalam kitab Al-Faidul Muhtara disebutkan Habib Ali al Habsi ini beliau paling senang dengan ilmu nahu. Al-Miftah yang kalian pelajari itu itu nama kitabnya. Nama ilmunya ilmu nahu. Nahu ini ilmu yang paling sumpek oleh santri ya. Nah, paling sumpek apalagi ustadznya galak. Enggak kamu, Ustadz juga. Ustadz kalau di pondok kau udah nahu ada sumpah kan. Apalagi kalau nahu belajarnya jam terakhir. Jam 11 ya. Itu otak udah capek, udah ngantuk. Pas pelajaran nahu. Jadi nahu ini ilmu paling sulit pak. Dan rata-rata anak-anak santri ini tidak suka dengan ilmu nahu. Kecuali kalau ustadznya asyik baru suka. Kalau nggak asyik aduh udah Rasanya pengen sakit lah hari itu. Tapi Habib Alil Habsyi ini senang ilmu nahu. Bahkan ngajarnya kapan? Ngajarnya habis subuh. Waduh habis subuh. Pokoknya dua waktu yang paling nggak senang belajar nahu. Pertama jam terakhir, kedua habis subuh. Ngantuk. Habis subuh. Enaknya jam nahu tuh jam kedua, jam ketiga ya. Lagi fresh-fresh. Atau jam setengah delapan. Ini habis subuh. Ngajar. Di, di mana? Di Sewun. Wajar. Ya biasa jamaah itu hadir itu. Beliau nggak paham jamaah itu. Jangan kira orang Arab itu paham ilmu nahu semua, nggak Walaupun mereka orang Arab, mereka nggak semuanya paham ilmu nahu. Nah, mereka hadir, tapi mereka hadir ini bukan karena pengen tahu ilmu nahu, karena kebesaran nama Habib ah, Habib Alil Habsi Barokah hadir Habib Alil Habsi ulama besar. Ya, hadir, tapi nggak paham. Tapi Habib Alil Habsi ngajar nahu, jamaahnya nggak paham. Karena habis subuh tidur, tidur semua. Akhirnya ada satu jamaah paling belakang sandaran Habib Ali Habsi ngajar ngantuk dia. Ngantuk ketiduran. Di dalam tidur dia itu dia mimpi ada tiga orang lagi tergesa-gesa menghadiri majelis Habib Ali Habsi. So, anggaplah di sini dari gerbang tuh udah berlari-lari tiga orang. Ganteng-ganteng semua, satunya paling ganteng. Akhirnya satu lewat depannya. Dia tidur nih di sini, di sini. Satu lewat kantongnya, dua lewat. Begitu orang ketiga lewat, ditarik jubahnya. Tanya, "Man anta?" Siapa kamu? Who are you? What is your name? Namamu Sopo. Siapa nama kamu? Akhirnya orang ini mengatakan, anak Hasan bin Ali bin Abi Thalib." Aku adalah Hasan bin Ali bin Abi cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tanya lagi, lalu dua orang tadi siapa? ayang ah, tadi orang yang pertama itu ayahku Ali bin Abi Thalib. Nah orang yang kedua tadi yang lebih ganteng kakekku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waduh orang-orang mulia semua ini. Nabi Muhammad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ditanya, "Mau kemana kalian?" Kata beliau, Habib Hasan kata Sayyidina Hasan, "Balahdur majelis wadat Ali." Kami ingin hadir pengajian anak kami yang bernama ah, Ali. Ternyata Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib hadir pengajian nahunya Habib Ali Habsyi. Begitu bangun dia, diceritain kepada Habib Ali Habsyi, Habib Ali Habsyi bilang apa? Setelah ini aku akan selalu ngajar pelajaran nahu habis subuh, mau jamaah paham nggak paham, hadir nggak hadir, yang penting Nabi Muhammad senang aku ngajar, aku sudah cukup. Jadi pelajaran nahu saja Nabi Muhammad hadir. Apalagi pelajaran yang lain. Pelajaran nahu yang kata anak santri pelajaran paling sulit itu. Padahal nggak sulit. Kamu aja yang anggap sulit. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi itu senang dengan anak-anak yang berda, yang belajar. Karena belajar itu bagian daripada dakwah dakwah. Termasuk yang lainlah menyiapkan tempatnya, menyiapkan makanannya, membayarkan listriknya, mendoakan santri-santrinya, dan yang lain itu termasuk menyenangkan hati Nabi. Maka tujuan kita di bulan Maulid ini bagaimana kita mencapai sebanyak mungkin bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita ini kalah jauh. Orang Hadramut itu Target mereka bulan Maulid itu bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Target orang Hadramut kalau bulan Maulid bagaimana mereka bisa bertemu Nabi walaupun sekali. Kita tidak ada target. Seakan-akan bulannya biasa saja. Dimulai dari membersihkan hati. Dimulai dengan memperbanyak baca sholat, sholawat. Dan lain-lain. Jadi bagaimana cara kita bisa melihat Nabi, bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan Maulid, bulan kesempatan mulia agar kita bisa bermimpi bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih cara untuk bertemu dengan Nabi itu gimana? Salawatan tuh nggak cukup. Caranya bagaimana? Ada seseorang bertanya kepada seorang ulama, ya Syekh, gimana caranya biar ketemu Nabi? Syekh ini kamu pengen ketemu Nabi? Ya. Oke, okay, sini, yuk makan dulu. Makan dulu dia. Apa hubungannya ketemu Nabi dengan makan? Udah jangan banyak protes deh, makan dulu aja. Makan. Wah, ada ayam panggang, ayam goreng, ayam sujud, ayam macam-macam lah. Ada kepiting, ada kebuli. Wah, dan semuanya pedas-pedas. Pedas, pedas. Tapi nggak ada air disuruh mah makan semua ayam, udang, semua makan pedas. Haus dia. Air nggak ada. Akhirnya ditanya, ya Syekh, anak air nih, pedas ini. Ente eh, mau air? Ya, bentar, bentar. Keluar Syekh ini, dikunci pintunya. Stek. Itu sejam dua jam dia nunggu. Air, air, kepada kepedasan. Mau keluar pintu dikunci. Saking kepedasannya sampai pingsan Udah dua jam nggak minum air, kepedesan, kehausan, habis makan. ya di dalam pingsannya saking kepengen minum air itu sampai dia mimpi minum air karena pedes. Oh, dua jam mana ini sampai pilih air sampai dikunci ya dari kurang aja. Pingsan di mimpinya minum ah ya. nggak lama dia siuman sadar ya ditanya kamu kenapa pingsan oh, aku kepedesan pingsan dua jam nggak minum air pengen minum air nggak dikasih kasih pingsan lalu kamu mimpi nggak mimpi mimpi apa aku mimpi minum air kenapa kau bisa mimpi minum air karena aku kepengen minum air cuman nggak dapat dapat akhirnya saking kepengennya aku sampai pingsan sampai di mimpi itu di pingsan itu aku mimpi air akhirnya kata Syekh nah, kalau kamu pengen ketemu Nabi itu begitu dulu ya Sebagaimana kamu kepengen minum air, nggak kesampaian sampai di mimpi pun kamu minum air. Nah begitu juga kalau kamu pengen ketemu Nabi, perasaan kamu pengen ketemu Nabi itu harus seperti itu. Kita ini ngomong doang, pengen ketemu Nabi, pengen ketemu Nabi, pengen ketemu Nabi. Tapi dalam hati kita nggak ada rasa rindu pengen ketemu Nabi. Kamu pengen ketemu orang tuh, rindu kan sama mak bapak sebulan mana mak nih Sebulan tidak ada jenguk. Tidak datang-datang. Akhirnya apa? Sampai saking rindu sama orang tua, sampai di kamar tidur mimpi di, ru di rumah. Pernah apa tidak? Mimpi di rumah, bangun sedih, galau. Kenapa bisa mimpi rumah? Rindu sama ru rumah, rindu sama emak. Sampai di mimpinya ke rumah. Padahal rumahnya kepleset sampai rumah ukun sebelah ini. Tapi mimpi, kenapa rindu? Sama, kalau pengen ketemu Nabi itu rindu dulu ditanamkan. Gak cukup dengan sholawat, gak cukup. Walaupun kamu sholawat sepuluh ribu kali, tapi kalau rasa rindu itu gak tertanam, percuma. Apalagi hatinya kok, hatinya kotor. Nah, maka di bulan Maulid ini sebagai mukadimah, maka mari kita ada target. Nah, ini ada Rabiul Awal, ada Rabiul A, Akhir. Paling tidak Target tertinggi adalah bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW atau kalaupun tidak bisa minimal level 2 yaitu menyenangkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang pada berlomba membuat acara maulid, acara maulid kumpul rame-rame itu menyenangkan hati Nabi. Kenapa? Karena nanti orang rame ngaji, ada ustadz ceramah. Nabi senang dakwah. Lalu kita ngasih orang makan, namanya ita'amut toam, ngasih makan. Ngasih makan itu sodakoh. Sodakoh yang pahalanya nggak mungkin ditolak. Pasti diterima, ngasih makan. Tapi itu tidak menjadi syarat. Jangan nanti, kenapa kamu nggak ngadain maulid? Mahal, harus ngasih makan. Nggak jadi syarat. Itu cuma di sini aja ini, kalau ngadain maulid harus makan. Di Jawa tuh nggak ada makan, cuma ngopi doang. Paling yang makan tuh penceramahnya aja, jamaahnya nggak dapat. Kok di sini enak ya, kalau hadir semua dapat nasi kotak. Kalau di anu tuh nggak ada yang nasi itu cuma penceramah doang. Yang hadir tuh nggak dapat apa-apa secara dohir. Tapi secara batin dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik ini sekedar mukadimah kita pada pertemuan yang mulia ini. Ya, kita akan lanjut kajian fikih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wara'ah wa nafa'ala bi ulumi fid dari amin. Ila qawlihi yusannu fil julus baina sajdatain. Kita baca sedikit di barokah. Sunnah-sunnah ketika duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua dua sujud. Sujudnya sudah kemarin. Setelah sujud kita duduk antara dua dua sujud. Ya, kalau Selasa kemarin siapa yang ngisi? Ustaz Amin. Ustaz Hidayat. Memang saya akhir-akhir ini ada urusan e, di pusat ya. Jadi tetap ngaji siapapun yang gantiin saya tetap ngaji Ustaz Hidayat ataupun Ustaz Ah. Karena niat kita tadi itu mendapatkan ilmu dan juga menyenangkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah duduk iftirash. Duduk iftirash itu apa? Duduk tahiyat awal. Kita duduk di atas kaki kiri. Sementara kaki kanannya ditekuk. Itu namanya duduk iftirash. Kebalikannya namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Jadi kaki kiri dimasukkan ke dalam, kaki kanannya ditekuk. Nah jadi kalau duduk antara dua sujud itu sunnahnya kaki kita itu kita itu duduk seperti duduknya iftiros. Jadi berpangku di atas telapak kaki kiri. Sementara kaki kanannya ditekuk. Annya ja'ala huwa yaitu annya ja'ala menjadikan ka'bah rijlihi mata kaki kaki ke kirinya ka'bah rijlihi yusra mata kaki kaki kirinya farsyan sebagai alas. Ah, dijadiin alas. Ya. Kaki kirinya wayam sibari Nanti kaki kanannya ditekuk, ditegakkan. Wa yuwajjiha lil Jari-jari kakinya dihadapkan ke kiblat, berarti ditekuk ini. Karena kalau kita cuma nempel aja, berarti jari-jari kita nggak ada kiblat, tapi ke bawah. Karena ini banyak di antara kita yang duduk ikhtiaras itu dia duduk di atas telapak kaki kiri, kaki kanannya sama begini. Paham? Jadi kaki kiri kaki kanannya begini. Sama. Walaupun tidak membatalkan sholat, cuman itu bukan iftiras namanya. Iftiras kaki kirinya begini, kaki kanannya ditekuk. Itu namanya if iftiras. Tapi kalau begini itu bukan iftiras. Ada lagi begini. Jadi kakinya didiriin gitu, seperti sujud. Jadi dia duduk antara dua sujudnya, kakinya seperti dia su sujud. Ini nggak ada ajaran seperti itu ya. Walaupun tidak pembatal. Nah, jadi sunnahnya, sunnahnya itu duduknya iftiros. Wawatayadahi ala fakhidaihi qariban min rukbateh. Nah, kedua tangannya itu diletakkan di atas pahanya, dekat dengan lututnya. Misalkan ini lutut, Misalkan ini ini lutut, nah tangan kita diataruh di atasnya, di ujungnya. Jadi ujung jari ini lurus dengan ujung lu, lutut. Enggak terlalu ke belakang. Ya, enggak juga terlalu ke depan. Terlalu depan misalkan di lutut, misalkan di lutut, nah tangan kita begini. Jadi jarinya ke bawah. Enggak, sunnahnya lurus begini. Misalkan di lutut kamu, nah, ini jari lurus begini. Enggak terlalu ke belakang begini, karena ada beberapa orang ditaruh di atas pahanya begini. Enggak juga terlalu ke depan, jadi begini. Jadi lu lurus, sunnahnya begitu. Sama seperti tahiyat juga gitu. Sunnahnya tahiyat seperti itu juga. Wa asabi asabi'ihima. Jari-jarinya dipanjangkan. Ya, jadi enggak digenggam, enggak. Jadi dipanjangkan wawadam muhuma dan dirapatkan, diluruskan rapat. Jadi lurus nggak renggang begini. Paham nggak? Jadi nggak begini posisi tangannya, nggak. Jadi lurus di, diluruskan, nggak digenggam begini. lalu rapat nggak renggang. Jadi posisinya begini, ini tangannya rapat gitu. Jadi ki, ki, tangan kiri, tangan kanan lurus dengan ujung lutut dalam keadaan dibentangkan dan ra, rapat, jari sama jari rapat semua. Wa tawjihu asabi'ihim kiblah Jelas. Jari-jari tangannya dihadapkan menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, nggak mungkin ke belakang ini. Wanya dia berdoa bidu'a maksur membaca doa yang mak maksur. Doa maksur itu doa yang diriwayatkan Nabi. Apa doanya? Ya yang kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini waqfu adni. Ini kata guru saya Al-Habib Salim bin Syihab, ini namanya doa merampok. Doa rampok. Doa rampok, kau doa rampok. Maksa. Kau bisa maksa? Rabbi firli. Ya Allah ampuni dosaku. Kalau tidak kau ampuni dosaku, warhamni, sayangilah aku. Wajburni, hapuslah dosaku. Warfa'ni, kalau tidak kau hapuskan, angkat derajatku ya Allah. Warzukni, kalau tidak kau angkat, Rezeki berikan aku rezeki ya Allah. ini kalau tidak juga berikan aku hidayah ya Allah. Kalau tidak juga ini kasihinilah aku ya Allah. Kalau tidak juga wa'fu anni, ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah ampuni aku, sayangilah aku, hapuslah dosaku, angkatlah derajatku, berikan aku rezeki, berikan aku hidayah, kasihinilah aku dan maafkan kesalahan-kesalahanku. Waduh ya. Doa ngerampok ini ya. Eh, Mas, Minta motor, minta rumah, minta sepeda, minta speed, minta duit, minta istri, minta anak, minta emas, minta jam tangan, minta cincin. Waduh, ini orang semuanya minta. Minta songkok, minta semuanya, minta tanah. Diusir kita kalau model orang minta kayak gini. Jin aja nggak ada seperti itu ya. Kalau jin apa? Kuberi tiga permintaan. Paling banyak tiga doang. Tapi manusia yang iklan rokok itu ya kelapa itu, bulu itu. Kuberi satu permintaan, paling banyak tiga permintaan. Tapi manusia lebih daripada jin. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat suka kepada hambanya yang berdoa. Berdoa, berdoa itu termasuk ibadah. Ada yang mengatakan doa mukul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Kata ulama, enggak, itu riwayat doif. Yang benar doa huwal ibadah. Doa itu ya udah ibadah. Doa itu sudah ibadah. Bukan doa itu bukan otak ibadah Anda, tapi doa itu sudah ibadah. Doa itu sudah ibadah. Berdoa. Maka saya nggak senang dengan curhat. Banyak yang curhat lewat Instagram, lewat Twitter, lewat fanpage, sampai dikirim WA, Habib boleh gak saya curhat? Mending yang curhat perempuan, ini laki-laki. Laki-laki curhat. Tolong Habib, jawab pertanyaan saya. Saya sudah galau setengah mampus ini. Gitu. Banyak, serius banyak di medsos saya. Ini tidak tahu yang nonton ini ada apa enggak. Tolong Habib, WA saya ini 08 sekian sekian sekian sekian sekian. Saya tunggu. Waduh, ada nggak di? Tidak tahu DNP dalam baca Nggak pernah lihat saya kotak masuknya. Kalau di inbox halaman saya Habib Ali buat di Instagram, di Twitter sampai ada. Pengen curhat. Pernah sih sekali kepo juga laki-laki. Ya udah dia mau curhat apa? Di WA aja Habib tidak enak. Oh maaf saya belum kenal sama anda. Kalau saya udah akrab saya kasih WA di sini aja curhat. Ternyata curhat masalah istrinya ya. Macem-macem ini. Salah curhat itu curhatlah sama Allah. Allah curhat sama kita manusia gimana ini. Kecuali minta solusi. Lain lagi kalau curhat itu rata-rata nggak minta solusi, biar plong aja dadanya. Biar saking apa namanya memendam di hati, curhat cerita-cerita cerita-cerita rasanya plong. Alhamdulillah selesai curhat tenang hati saya itu curhat tapi kalau solusi lain ini gimana Pak Ustad? saya akan masalah begini bagaimana baiknya buat saya itu lain lagi tapi tetap utamanya meminta kepada Allah curhat ini kepada Allah bukan pada manusia Allah dulu baru manusia jangan manusia dulu dan nggak ada hasil baru ke Allah kembali ini jadi ini doa bagus ini jadi dibaca setiap antara dua sujud doanya juga ya Rabbi wa jiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini waktu anni jangan dari baca ini santri mentang-mentang sudah tahu yang penting subhanallah sah Allahu akbar subhanallah Allahu akbar cepat banget yang penting sah Pak Ustaz. Subhanallah kan sudah sah. Ini santri makin tinggi ilmunya makin kurang amalnya. Harusnya santri makin tinggi ilmunya makin nambah amalnya. Ini enggak, Pak santri makin tinggi ilmunya makin kurang. Sholatnya makin cepat. Masya Allah. Sholat makin cepat. Ini baca kan enggak anak-anak doa ini? Orang sujud itu setahu anak sujud. Subhanallah Allah bihamdi. Kalau dibaca tiga kali itu 30 detik. Allahu Akbar Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la bihamdi 15 detik lah Dia mendar, Sami apa, apa Allahu Akbar Ini enggak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Waladhalin amin Allahu Akbar Sami Allahu Ya Allah santri Baca ya Kenapa baca cepat Kenapa tiksa Pak Ustaz? Kan kita kitab kan, subhanallah. Kalah semua orang awam. Orang awam tuh enggak tahu tuh maknina tuh kadarnya berapa, tapi dibaca semuanya. Harusnya makin tinggi ilmunya, makin tinggi juga ibadahnya dan kebalikannya. Nah ini tentang sunnah-sunnah dalam sujud duduk antara dua sujud. Dua sujud. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.